Sebelumnya ada kuis lagi untuk dua pemenang <clears throat> lumayan kitabnya yang satu cukup tebal berjudul Politik Islam Panduan Syariat bagi Pemimpin dan yang dipimpin. Ini merupakan syarah dari kitab Siasah asy karena Ibnu Zaymiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah taala. Lumayan cukup tebal. Kemudian yang kedua, bukunya seperti kemarin, keutamaan dan kewajiban mempelajari bahasa Arab. Pertanyaannya ditulis di kertas dengan menulis nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemarin kita membahas tentang riba. Di antaranya kita bahas tentang cara tobat orang yang riba. Kafarohnya, tebusannya. Kemarin saya terangkan karena riba berhubungan dengan orang, maka tobatnya pertama-tama antara dia dengan Allah dulu. Ada tiga Kemudian juga diselesaikan urusannya dengan orang tersebut Ada empat nah, Apa saja Jadi bagaimana cara orang yang tobat dari riba Antara dia dengan Allah ada tiga Antara dia dengan orang yang diriba ada empat Kalau antum jeli insya Allah mudah menjawabnya Ya Silahkan jawabannya di bawah ke depan seperti biasanya. Selanjutnya kita pada sore hari ini masuk kepada racun hati yang kedua. Kemarin racun hati yang pertama fudulun nazar, banyak eh, fudulul kalam, banyak bicara. Kita bahas dua kali pertemuan sekarang yang kedua Fudulun nazar Banyak memandang Ini sepertinya juga perlu dua kali pertemuan Karena ada pembahasan Yang panjang lebar mengenai hal ini Orang yang banyak memandang Biasanya ketika memandang Akhirnya dia menganggap baik sesuatu yang dia pandang dia anggap baik yang dipandang itu Ternyata yang dipandang itu akhirnya menancap di hati Menancap di hati Yang dimaksud banyak memandang Tentu memandang sesuatu yang tidak ada gunanya Tidak ada perlunya Apalagi sesuatu yang haram untuk dipandang Bermula dari memandang Kemudian dia anggap baik yang dipandang itu Akhirnya menancap di hati Menancap di hati, masuk di hati Maka timbullah beberapa kerusakan Bermacam-macam kerusakan di hati Di antara kerusakan itu Di situ dibawakan hadis, Namun diterangkan di catatan kaki Sanatnya Do'if, lemah. Namun seperti yang kemarin, walaupun sanad hadith ini Do'if, tapi maknanya benar. Maknanya benar karena sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadith-hadith yang lainnya dan para ulama tidak ada beda pendapat tentang kebenaran maknanya. Sehingga para ulama sering menyebutkan walaupun tanpa menyebut hadith, berarti maknanya benar. Di situ disebutkan bahwa hadis ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dan itu lafadznya lafadz At-Tabrani. Redaksi Imam At-Tabrani yaitu maknanya wan nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu lillah awratahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqah. Pandangan itu adalah salah satu di antara sekian banyak anak panah beracun milik iblis. Jadi pandangan itu adalah ibarat anak panah beracun. Artinya begitu mandang yang haram dipandang Langsung menancap di hati Hatinya kena racunnya Benar sekali maknanya Sehingga barang siapa menjaga pandangannya karena Allah Menjaga pandangannya karena Allah Allah akan memberikan rasa manis Yang didapati di hatinya Sampai berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang jaga matanya dari memandang yang haram Maka Allah akan memberikan kelezatan, kenikmatan di hatinya Yang dia merasakannya sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini juga benar sekali Ketika kita jaga pandangan Terasa hati itu tenang, tentram, damai, nikmat, enak Tapi kalau nggak jaga pandangan Hati rusak Kemudian diantara kerusakan yang timbul oleh banyak memandang yang haram dipandang, yang tidak perlu dipandang adalah setan dukhulus syaitan ma'an nadhrah. Setan masuk bersama pandangan. Ya. Setan masuk bersama pandangan, masuk langsung menancap di hati. Sehingga kita ada pepatah yang berbunyi dari mata turun ke hati. Karena memang ada ada saluran dari mata ke hati. Mula-mula dari mata langsung masuk ke hati. Masuknya setan melalui mata masuk ke hati itu lebih cepat daripada masuknya udara ke ruangan kosong. Jadi tidak ada ruangan kosong pun melainkan udara sangat cepat masuk ke dalamnya. Betul apa tidak? Nah, masuknya setan ke dalam hati melalui pandangan lebih cepat dari itu. Langsung masuk. Bukan hanya masuk, ya. Kemudian kemudian di dalam hatinya itu setan memberikan gambaran-gambaran. Sehingga yang dipandang itu seakan-akan menjadi seperti berhala yang menancap di hatinya. Artinya apa? Sesuatu selalu diingat-ingat, terkenang-kenang. Di dalam sholat pun terbawa. Seakan-akan yang dia pandang itu sudah menancap di hatinya seperti berhala. Terbayang-bayang, terkenang. Bahkan setan memberikan iming-imingan, memberikan motivasi. Sampai akhirnya setan juga menyalakan api syahwat hawa nafsu, nafsu birahi. Sampai akhirnya terjadilah yang terjadi. Jadi semua bermula dari mana? Dari memandang. Sehingga ada ulama yang mengatakan nadrotun, fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqahu. Ada enam tahapan. Yang pertama-tama nadrotun memandang dulu. Pandang ketemu pandang. Ah, ternyata cocok, nyambung. Lalu senyum. Sini ngelempar senyum, sana nangkap senyum, nyambung lagi. Kemudian memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambung juga. Ketemu lagi. Iya kan? kirim SMS Assalamualaikum ternyata Waalaikumsalam ya atau kirim BBM ternyata ada jawabannya langkah keempat adalah berbicara bagaimana kabarmu oh kabarku baik nah gitu ngomong-ngomong bicara setelah itu langkah yang kelima janjian kapan kita ketemu nah, langkah keenam terjadilah yang terjadi semua bermula dari pandangan. <clears throat> Kemudian di antara dampak kerusakan yang timbul oleh pandangan, yushghilul qalb wa yunsihi masalihah wa yahulu bainahu wa bainaha. Pandangan itu membuat hati sibuk. Karena memandang yang haram, bahkan bukan yang haram, yang boleh dipandang pun tapi tidak ada perlunya. Membuat hati akhirnya tersibukkan. Hati tersibukkan, akhirnya dia lupa hal-hal yang bermaslahat untuk dia. Akhirnya dia terhalangi untuk melakukan hal-hal yang baik untuk dia. Gara-gara hatinya apa? Sibuk dengan apa yang dia pandang. Akhirnya urusannya kacau balau, dia menuruti hawa nafsu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi Ayat nomor 28 Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta dan jangan kamu taat kepada orang yang kami jadikan hatinya lalai daripada mengingat kami bahkan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya kacau balau jadi maksudnya di sini orang itu yang lalai dari zikrullah, enggak ingat Allah. Akhirnya dia pun mengikuti hawa nafsu. Akibatnya urusannya kacau balau. Dunianya rusak, akhiratnya rusak. Dzalika huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata. Jadi itu ya tiga hal. Jadi itu tadi ada tiga Di antara dampak kerusakan Yang ditimbulkan oleh mata Yang pertama apa? Yang pertama adalah Pandangan itu merupakan Anak panah beracun setan Ya Kemudian yang kedua Setan masuk ke dalam hati melalui pandangan Sangat cepat masuknya lebih cepat daripada apa namanya? udara masuk ke ruangan yang hampa, kosong. Yang ketiga, pandangan itu menyebabkan hati sibuk sehingga lupa maslahat-maslahatnya, terhalangi daripada melakukan maslahat-maslahatnya. Urusannya kacau balau, ngikuti hawa nafsu, lalai, semua dari pandangan. Subhanallah. Kemudian juga yang paling penting memandang yang haram itu adalah maksiat. Itu sudah cukup sebenarnya. Memandang yang haram adalah maksiat durhaka kepada Allah. Wa qala atibba'ul qulub berkata para dokter hati. Dokter hati itu adalah para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Mereka mengatakan Bainal aini wal qalbi manfadun wa tariqa. Antara mata dan hati itu ada jalannya, ada pintu masuknya. Fa idza kharibatil ain wa fasadat kharibal qalbu wa fasada. Kalau mata sudah rusak, mata sudah rusak, memandang yang haram, memandang yang tidak boleh dipandang, maka hati ikut-ikutan rusak. Rusak hati. Fasarakal mazbalah allati hiya mahallun najasat wal qadurat wal awsakh. Sehingga hatinya menjadi seperti tong sampah. Tong sampah tempatnya yang najis-najis, yang menjijikan, yang jorok-jorok. Jadi kalau sudah matanya rusak, mandang yang haram, hatinya rusak kayak tong sampah hatinya. Jadi isinya hatinya itu jelek-jelek saja. فلا يصلح لسقن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بكربه وإنما يسكن فيه أقداد ذلك sehingga hatinya tidak cocok untuk ada di dalam hatinya itu makrifatullah, kenal Allah, nggak bisa masuk ke hatinya, cinta Allah nggak bisa masuk ke hatinya, kembali kepada Allah nggak bisa masuk ke hatinya, merasa damai bersama Allah nggak bisa masuk di hatinya, merasa senang ketika dekat Allah, nggak bisa masuk di hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah menjadi tong sampah. Yang ada cuman yang kotor-kotor, jelek-jelek, najis-najis yang menjijikkan. Jadi yang ada yang buruk-buruk saja. Subhanallah, ini dampak yang luar biasa. Ya. Jadi jangan dikira mata ini biasa-biasa saja. Semua bermula dari mata. Bahkan cinta dunia pun Kalau kita berbicara mata ini Mandang yang haram biasanya identik dengan memandang ya Lawan jenis yang haram untuk dipandang Sebenarnya bukan itu saja Memandang dunia pun Yang membuat kita jadi cinta dunia juga bisa Misalnya jalan-jalan di perumahan-perumahan mewah ya dia pandang rumah ini, rumah itu mewah semuanya bagus-bagus. Akhirnya di hati timbul apa? Timbul cinta dunia. Padahal memandang yang boleh dipandang kan, mandang rumah, apa yang salahnya? Tapi gara-gara mandang yang tidak ada perlunya, arahnya kepada dunia, hatinya pun terbawa menjadi cinta dunia. Dan sekali lagi yang tidak kalah penting Memandang yang haram itu adalah maksiat Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nur Ayat 30 dan setelahnya Ul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية Katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki supaya mereka menjaga sebagian min. Ada kata-kata min ya, supaya mereka menjaga sebagian dari pandangannya dan supaya mereka menjaga kemaluannya. Itu lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakan juga kepada orang-orang perempuan yang beriman supaya menjaga pandangannya, sebagian dari pandangannya dan juga menjaga kemaluannya Menundukkan pandangan Menjaga kemaluan Di situ ada kata-kata min ya hudu min Min ini menurut para ulama adalah Littab'id Littab'id Littab'id artinya sebagian Jadi pandangan itu enggak semuanya haram Ada pandangan yang boleh Memandang lawan jenis tidak haram secara mutlak, ada yang boleh. Ya. Yang boleh diantaranya memandang lawan jenis tapi mahram sendiri. Suami, istri, bapak, ibu, adik, kakak, anak dan seterusnya mahram, ya. Ada batasan-batasannya. Kemudian juga non mahram, lawan jenis pun tidak semua pandangan itu haram. Ada pandangan kepada lawan jenis yang boleh yaitu pandangan yang diperlukan Contohnya ketika dalam jual beli Penjual boleh melihat wajah pembelinya Itu boleh Supaya apa? Supaya kalau nanti ada klaim Ada klaim, ada ini, ada itu ah, Si penjual bisa mengenali Oh iya, ini yang tadi beli di saya Jadi pandangan ada perlu Tanpa disertai syahwat Ya, enggak ada nafsu Kemudian juga termasuk yang boleh pula adalah pandangan antara dokter dengan pasien kalau memang perlu, seperlunya. Tapi tanpa ada kholwat berdua-duaan. Harus ada yang lainnya. Kemudian pandangan yang perlu juga adalah pandangan ketika mau nikah. Ya, ketika nador. Kan kalau mau nikah dianjurkan nador, melihat calonnya dulu ya falyandur ila mayad'u ila nikahiha au kama Hendaklah pihak laki itu memandang calonnya yang menjadikan dia tertarik untuk menikahinya. Supaya nanti setelah menikah enggak kecewa, oh ternyata dia tidak seperti yang saya inginkan. Jadi mandang nador boleh dan itu ada pembahasannya. Yang boleh pandang apa saja, ya. Kemudian juga termasuk pandangan yang boleh pula belajar mengajar. Belajar mengajar itu boleh. Nabi dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di kalangan orang laki, kemudian datang ke tempatnya orang perempuan, ceramah di kalangan mereka. Kemudian ada seorang perempuan yang disebutkan min sat'ain nisa. Ada perempuan yang tanya ke Nabi. Yang mana perempuan itu pipinya kehitam-hitaman. Berarti wajahnya kan kelihatan. Nabi melihat wajahnya, sahabat juga melihat wajahnya. Karena perawinya tahu wanita itu wajahnya kehitam-hitaman. Tapi tanpa ada syahwat nafsu, ya. Karena tidak semua wanita lalu ada seorang ustadz ngajar ya, tidak semua orang perempuan itu siap dengan tidak semua orang perempuan siap dengan tabir. Ya. Karena kalau siap dengan tabir bagus ya. Tapi nggak semuanya siap. Biasanya ibu-ibu itu kalau dikasih tabir, ya, saya pernah tanya ke ibu-ibu pengajian di sini sore. Sore Selasa ada rutin di sini selain Ramadan. Bagaimana kalau kita pakai tabir? Ya, jawabannya kalau pakai tabir kami mau bawa bantal dan guling. <laughs> Jadi ustadz yang ngajar kami tak tidur saja. Ngantuk dan yang lain-lainnya. Dan saya pernah tanya kepada Syekh Salim Al-Hilali, kemudian juga Syekh Khalid Al-Musleh, ngajar perempuan tanpa tabir. Karena kita berada di negara yang seperti itu. Kalau Arab Saudi enak, Arab Saudi pakai tabir, perempuannya pun juga pakai cadar. Kita negaranya lain. Kata Syekh Salim Al-Hilali, ya juz bisyarat. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Ghadun nazar, menjaga pandangan. Jadi bukan memandang dengan syahwat seperlunya saja. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala kalau pas ngajar di di apa namanya di Mekah, di Arafah, musim-musim haji, itu yang datang juga perempuan dari luar tanpa tanpa apa namanya? tanpa cadar. Ya melihat. Ya kalau orang Saudi pakai cadar semua, enak. Tapi yang lain apakah nanti syekhnya sebelum jawab Sebelum saya jawab pertanyaanmu, kamu tutup wajahmu dulu. Yang gak jadi tanya akhirnya. Ini kan lain, kan juga ada perbedaan pendapat masalah itu. Ya, jadi min ini lid sebagian. Kemudian juga tiadalah seorang itu menjadi bahagia melainkan kalau dia taat kepada Allah. Dan tiadalah seseorang menjadi selamat kecuali kalau dia taat kepada Allah Ingin bahagia dunia akhirat Ingin selamat dunia akhirat Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga memandang yang haram dipandang Itu menjadikan hati gelap Wa itlaqul bakhar Kadhalik yulbisul qalba zulmah Kama anna ghaddal basar lillah azza wa jal Yulbisuhu nura Memandang yang haram Menjadikan hati gelap Sebagaimana menjaga pandangan Menundukkan pandangan karena Allah Menjadikan hati bercahaya Nah itulah rahasia Kenapa ayat masalah memandang ini oleh Allah ditaruh di surat An-Nur. Dan beberapa ayat setelahnya Allah berbicara tentang cahaya. Itu di surat An-Nur 35. Tadi kan masalah pandangan 30 31. Ayat 35 Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Nah, berarti oleh para ulama dikatakan ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan kebetulan. Jadi orang yang jaga pandangannya, maka Allah menjadikan hatinya penuh dengan cahaya. Orang yang tidak menjaga pandangannya, maka hatinya akan menjadi gelap. Jadi subhanallah bermula dari memandang melepaskan pandangan yang haram-haram, hatinya rusak. Dah rusak gelap, repot. Hidayah sulit untuk masuk. Tidak bisa khusyuk kalau ibadah, mata tidak bisa nangis. Pikirannya hanya materi, duniawi, hanya ingin memuaskan nafsu, nafsu dan nafsu gara-gara pandangan. Tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ada salah seorang yang soleh mengatakan ini resep kalau kita ingin punya firasat yang benar. Firasat itu dengan melihat saja kita bisa tahu. Oh, orang ini begini, begini, begini. Firasat yang tajam. Itu ada. Dan ini bukan ramal-meramal ya. Itu firasat. Firasat yang tajam. Kata orang soleh itu, "Man radahirahu dhahirahu bittiba'is sunnah." وباطنه في بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وقف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة Barang siapa yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah Jadi dohirnya dia mengikuti sunnah Dan memakmurkan batinnya dengan selalu merasa diawasi Allah, muraqabah. Jadi jaga hati, Allah mengawasi. Kemudian dia menundukkan pandangannya dari yang haram. Jaga pandangan dari yang haram. Kemudian dia menjaga dirinya dari yang syubhat. Bukan lagi yang haram, syubhat pun ditinggalkan, meragukan ditinggalkan serta dia hanya mengkonsumsi yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Jadi yang pertama tadi apa? Memakmurkan dohirnya dengan mengamalkan sunnah. Yang kedua, memakmurkan batinnya dengan selalu merasa diawasi Allah, merasa muraqabatullah. Yang ketiga, menundukkan pandangannya daripada yang haram. Yang keempat, menjaga dirinya dari yang syubhat. Yang kelima, hanya mengkonsumsi yang halal. Maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Jadi firasatnya selalu tepat. Jadi firasat itu ada ya. Hanya saja kita jangan cerita-cerita masalah firasat. <clears throat> Karena khawatirnya nanti kita jadi tukang ramal. Ada cerita yang indah termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu seorang yang oleh Allah dikaruniai pirasat yang tajam. Ada cerita ya. Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Al-Hasan. Keduanya saat itu berada di terasnya Ka'bah. Di terasnya Ka'bah Lalu ada satu orang masuk Masjidil Haram, masuk melalui pintu. Kemudian salah satu dari kedua tadi, nggak disebutkan siapa, antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Al Hasan. Salah satu mengatakan kepada yang lain, menurutku orang ini adalah najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu, ya, tukang kayu. Kalau kita sekarang orang ini kerjaannya permebelan, ya, yang satunya lagi mengatakan bal haddadan. Menurut aku dia ini pandai besi. Wah, yang benar yang mana ini? Jadi ini adu kekuatan firasat. Hanya melihat orang gitu saja bisa tahu kerjaannya orang ini ini, ya. Yang benar yang mana? Orang-orang kepingin tahu yang benar yang mana ini. Kan biasa ya orang-orang itu namanya fudul ya, kepingin tahu. Datang ke orang itu, "Pak, Bapak kerjaannya apa?" Bapak kerjaannya apa? Apa jawaban orang itu? Kuntu najjaron wa anal yaum haddadan. Subhanallah. Aku dulu ya, aku dulu e, kerjaanku adalah tukang kayu. Tapi sekarang pandai besi. Berarti benar semuanya. Yang satu firasatnya, firasatnya itu pekerjaannya yang dulu dia tahu. Yang satu pekerjaannya yang sekarang. Itu namanya firasat ya. Dan supaya firasat tajam caranya ya tadi itu terutama diantara antara jaga Menjaga mata. Firasat bisa tajam. Dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis para ulama beda pendapat tentang sanatnya. Sebagian mengatakan sanatnya adalah hasan yaitu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu akan firasat seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Kadang dengan melihat wajahnya orang saja, gerak-geriknya kita tahu, oh orang ini begini, begini, begini, akhirnya nanti begini dia. Tapi tidak boleh cerita. Karena kalau cerita nanti jadi tukang ramal, karena belum pasti. Tapi ternyata nanti terjadi begitu juga. Hanya melihat fisiknya sepintas, wajahnya, tindak tanduknya, oh orang ini begini, begini, begini, nanti akhirnya dia begini. Ya, betul seperti itu. Itulah namanya firasat yang tajam. <clears throat> Ya. Kemudian berikutnya lagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perpanjang masalah menjaga pandangan ini ya. Karena sekarang ini ujian masalah pandangan ini besar sekali. Syekhuna Syekh Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir rahimahullahu taala. Beliau adalah guru saya ketika berada di Syekh Utsaimin Beliau salah seorang murid seniornya Syekh Utsaimin. Beliau dari Yaman dan beberapa waktu yang lalu beliau gugur sebagai syahid dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau pernah menulis status di Facebooknya tentang sebuah faedah yang diambil yang diambil tentang tafsir Al-Qur'an. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang cerdik, tafsir yang mendalam. Yaitu firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 98. Ya ayyuhalladzina amanu. La yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aidikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dhalika falahu adabun alim. <clears throat> Nah ini ujian bagi para sahabat. Ketika para sahabat Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka dalam keadaan ihram, ihram haji atau ihram umrah. Kan diantaranya dilarang berburu. Yang mereka suka berburu mereka itu. Ya, dilarang berburu. Dan subhanallah, waktu ihram itu binatang buruan gampang ditangkap. Ini kan ujian dari Allah, sengaja Allah nguji. Kamu ketika ihram haji atau umroh nggak boleh berburu dan diuji oleh Allah. Ketika pas ihram itu binatang buruan, ya Allah gampang ditangkap. Ini kan ujian berat. Iya kan? Ujian bagi para sahabat. Lalu kata Syekh Ali Ali bin Salim bin Ya'qub Wazir rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan kepada beliau rahmat yang luas menjadikan kuburannya luas seluas-luasnya, memberikan penerangan di alam kuburnya dan mudah-mudahan Allah menjadikan beliau sekarang dalam keadaan bahagia. Allah memberikan ridhonya. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal kebaikannya, ilmunya, kezuhudannya dan kewaraannya dan mudah-mudahan beliau adalah ahlul jannah. Masuk syurga bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua juga masuk syurga. Allahumma amin. <clears throat> Beliau mengambil faedah dari ayat ini. Kita juga oleh Allah diuji mirip seperti itu. Yaitu kasusnya dalam hal memandang yang haram. Memandang gambar yang haram, foto yang haram, menonton video yang haram, yaitu gambar-gambar pornografi dan semisalnya. Dulu berapa tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun, Mungkin orang kalau mau melakukan itu sulit. Harus cari dulu, nyari kemana-mana, beli dulu, iya kan? Sekarang sulit apa gampang? Sekarang tinggal klik saja. Tinggal klik saja. Ini adalah ujian. Kalau sahabat dulu ketika ihram diuji dengan binatang buruan ya di depan mata. Nah, kita sekarang juga diuji mirip dengan itu. Dilarang memandang yang haram Tapi yang haram ada di depan mata kita Luar biasa tinggal klik saja HP-nya dinyalakan Buka saja Milih yang mana halal atau haram Mau cari yang baik ketemu yang baik Mau cari yang buruk seburuk-buruk juga ketemu Ya Inilah namanya ilmu dari Allah Ilham dari Allah Untuk mendapatkan tafsir yang tepat Cocok sekali Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dan memang seperti itu kenyataannya. <clears throat> Karena walaupun pandangan itu misalnya kita ngelirik-ngelirik nggak ada orang tahu, Allah tahu. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Mata berkhianat ketika seorang diri. Kemudian juga tadi telah disebutkan ada enam tahapan menuju zina. Ya, apa tadi enam tahapannya? Pertama apa? Memandang. Kedua, senyum. Ketiga, salam. Keempat, berbicara. Kelima, janjian. Kemudian keenam, bertemu. Kemudian ada lagi ada lagi yaitu pertama-tama nadroh dari nadroh dulu, pandangan dulu. Fa inna nadra tulidul khotroh Mandang dulu langsung nancap di hati, membuat lintasan-lintasan di hati. Tumma tulidul tu fikroh. Setelah ada lintasan di hati, maka timbul lagi pikiran masuk ke dalam pikiran, dipikiri, dipikiri, dipikiri, tsumma tulidu syahwah, kemudian timbul syahwat hawa nafsu. Nafsu timbul keluar nafsunya, tsumma tulidu irodah. kemudian timbul keinginan, hasrat, kemauan, saya ingin melakukannya. Ya. Kemudian fatasiru azimatan jazimah. Keinginan semakin kuat menjadi tekad bulat Nah, kalau sudah gini tinggal zinanya saja. Jadi bermula dari mana? Pandangan. <clears throat> dari mandang timbul lintasan. Dari lintasan di hati timbul pikiran. Dari pikiran timbul syahwat, nafsu. Dari nafsu timbul keinginan untuk melakukan. Keinginannya dituruti timbul tekad bulat. Kalau sudah tekad bulat, azimah pasti berbuat. Apalagi sekarang orang mau zina itu gampangnya bukan main. Ya, ujian. Sekarang ini zina gampang, tinggal iman atau tidak. Apalagi orang yang punya uang. Orang punya uang. <clears throat> Ada satu kisah nyata. Seorang pemuda dia terkenal pemuda yang cenderung ke agama bahkan ikut dakwah kemana-mana Bahkan dia memakai gamis Tidak pernah lepas dari gamis Pakai kopiah juga kemana-mana Kemudian Bahkan dia menikah lagi Istrinya dua Tapi kemudian setelah itu dia kerja Dan dibuka oleh Allah pintu rezeki Dia punya uang sekarang Kaya raya Subhanallah Setelah punya uang itu Dia rusak serusak-rusaknya Yang terjadi apa? Suka main perempuan Nginepnya di hotel Seminggu di hotel Dari hotel ini pindah ke hotel sana Dari hotel situ pindah ke hotel situ Hanya main perempuan saja Padahal dia orang yang ngerti agama Bahkan ikut dakwah Pakaiannya pun pakaian-pakaian islami Istrinya pun juga dua Subhanallah masih berzina Allahu Akbar Gara-gara apa? Gara-gara fitnah harta Jadi sekarang zina ini luar biasa Apalagi orang yang punya kekayaan Bawa mobil, mobil bagus Orang dekat semuanya Mendekat, menggoda, digoda Tinggal kuat atau tidak Kuat ya, Zina itu sekarang mudah sekali <clears throat> Yang lebih parah lagi <clears throat> Ada orang yang Zinanya rajin Tapi juga subhanallah Sholatnya istiqomah Sholat nggak pernah ninggalkan sholat Alhamdulillah dia tidak ninggalkan sholat tapi kualitas sholatnya seperti apa? Sampai ada satu orang Dia masuk ke hotel Mohon maaf Membawa perempuan nakal Bawa pelacur ya, Masuk ke hotel dapat kamar semuanya Terdengar suara azan ya, Sholat dulu Sholat dulu Setelah sholat baru zina Di satu sisi Alhamdulillah dia masih sholat Karena kalau nggak sholat kafir di sisi lain, kualitas sholatnya itu seperti apa? Ya inilah dampaknya berbuat dosa. Kemarin kan sudah kita bahas kan, kalau orang berbuat satu maksiat, hatinya tertitik satu titik hitam, ya terasa membekas, ya, terasa tidak enak. Tapi kalau sudah sering maksiat, seakan-akan seperti biasa zina kayak biasa kayak mana nggak dosa sudah. Allahu Akbar. Itulah hati yang sakit. Nauzubillah, Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Karena orang yang pertama zina itu berat. Ada satu kisah nyata dari Timur Tengah. Seorang pemuda yang soleh Pemuda yang soleh ini oleh temannya diajak berlibur ke Eropa Biasa ya orang Timur Tengah itu kalau berlibur suka ke Eropa Karena dia punya uang Anak soleh ini nggak mau, oh nggak mau saya ke Eropa. Para ulama berfatwa nggak boleh liburan ke Eropa ke negara kafir. Diiming-iming, nggak apa-apa. Nanti kamu di Eropa bisa mengambil pelajaran ini itu macam-macam, iya kan? Akhirnya dia pun tertarik. Ya sudah, saya mau liburan ke Eropa, ngurus visa, beli tiket semuanya, berangkat ke Eropa. Ternyata keadaannya di Eropa lain. Ya, di Eropa seperti itu, perempuan-perempuan menggoda seperti itu, kebebasan luar biasa. Subhanallah, akhirnya pemuda yang soleh ini tidak kuat. Dan dia uang ada. Akhirnya dia ambil satu perempuan, dia berzina. Zina akhirnya. Dan ini zina yang pertama kali dalam hidupnya. Zina perdana. Zina pertama dalam hidupnya. Setelah berzina itu dia menyesal bukan main karena dia ini anak yang soleh. Menyesal luar biasa, nangis dia luar biasa. Membekas di hatinya zina yang pertama itu. Akhirnya dia bilang kepada temannya, "Sudah, saya harus pulang sekarang juga. Tidak nunggu liburan ini selesai." Lu ada apa? Pokoknya harus pulang." Padahal masih ada waktu berlibur. Hanya diputuskan pulang. Di negaranya di Timur Tengah dia nangis tiap hari, nangis, tidak nafsu makan, tidak nafsu tidur, tidak semuanya, nangis saja karena dia sudah berbuat zina. Kadang-kadang dari pandangan mata. Sampai ibunya tanya, wahai anakku, kenapa kamu ini? Apa kamu bunuh orang? Kok nangis seperti ini? Kok tidak nafsu makan, tidak nafsu minum? Kata anaknya lebih dari itu, bu, lebih dari itu. Sudah dia tobat, tobat, nangis, nangis, nangis, nangis, baca Al-Quran sampai di surat Al-Furqan. Ayat-ayat terakhir tentang sifatnya ibadur rahman. <clears throat> tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu wa yakhlut yaumal qiyamati fihi muhana. Ya. Subhanallah dan mereka juga tidak berzina. Jadi hamba Allah tidak berzina. Kalau orang berzina dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul adab wa yakhlud yaumal kiamati fihi muhana. Dilipat gandakan adabnya kekal di neraka. Dia tambah nangis, tambah nangis, tambah nangis. Seakan-akan ayat ini nyinggung dia. Kemudian ayat setelahnya illa man taba wa amana wa amil amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat kecuali orang-orang yang taubat yang beriman dan beramal soleh maka oleh Allah kejelekan-kejelekannya dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan Wah, ayat ini diulang-ulang oleh dia illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat sampai akhirnya dia mati pas baca ayat ini. Allahu Akbar. Matinya mati husnul khotimah. Jadi semua bermula dari memandang. <clears throat> Itu alhamdulillah karena dia anak yang soleh, baru zina sekali saja oleh Allah dibuka pintu taubat. Karena kadang ada keinginan lagi berbuat yang kedua tidak enak, tapi sudah penyesalannya nggak seperti yang pertama. Kepingin lagi yang ketiga, mulai enak, nggak ada penyesalan lagi keempat, sudah terbiasa. Karena kan sudah biasa, nggak dosa. Iya, Allahu Akbar. Karena itu kita perlu selalu doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu karena hati ini adalah berbolak-balik. <clears throat> Ada seorang ulama yang mengatakan As-sabru ala ghaddin ghaddil basar aisar minas sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar untuk menjaga mata, menundukkan pandangan itu lebih gampang daripada sabar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandangan. Jadi maksudnya lebih baik jaga pandangan itu lebih mudah Daripada melepas pandangan Nah dampak setelah itu Kita sulit untuk sabar Lebih gampang sabar Jaga pandangan Daripada sabar menahan dampaknya Pandangan sulit berat Ya, itu dulu aja Tanpa terasa sudah 45 menit Berarti besok kita masih melanjutkan masalah Pandangan ini Yaitu ada hadis-hadis Rasulullah SAW dan yang lain-lainnya hal-hal yang perlu kita bahas. Ini penting untuk kita semuanya supaya ke depan kita lebih hati-hati dalam hal pandangan karena sekarang ini di antara godaan paling besar masalah pandangan. Laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki sama saja. Penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada semuanya timbul mula-mula dari dari pandangan juga sampai orang senang dengan lawan jenis. Itu kan aneh kan? Timbulnya dari mana? Juga dari pandangan. Mula-mula nggak seneng senang karena sering melihat gambarnya, sering melihat filmnya. Lama-lama senang juga. Karena sesuatu yang sering kita lihat, ya, itu akhirnya kita menjadi suka. Sebagaimana perkataan orang-orang terdahulu Yaitu Waiting Trisno Jalaran Soko Kulino Jadi cinta timbul karena sering melihat karena sering lihat lama-lama senang. Mula-mula pertama diingkari, lama-lama tidak diingkari lagi. Wallahu alam. Sekarang kita buka saya ditanya jawab sambil juga <clears throat> apa namanya kuisnya dibawa ke depan. Kuisnya ini. Pertanyaannya dulu kalau ada kuis semua? Kalau kuis ya sudah langsung aja kuisnya. Putar-putar dulu. Ya, sekarang kitab yang ini dulu, yang kecil dulu aja, kewajiban mempelajari bahasa Arab. Ini pertanyaan ini. Bagaimana jika ada guru ngaji yang menyukai muridnya yang lawan jenis sehingga terjadi saling SMS-an, pacaran. Nah, ini. Ini namanya tidak memberikan contoh yang baik. Jadi tidak memberi contoh yang baik. Nah, kalau gurunya begini, muridnya bagaimana nanti? Ya. Jadi nggak usah pacaran, kalau menikah langsung aja. Kan gitu kan solusinya? Ya, ini jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya. Ibu Laras, Danau Paniai Sawo Jajar. Nomor HP sekian-sekian. Tebusan bagi pengribah. Yang satu, tobat antara dia dengan Allah yaitu menyesal, tidak berbuat lagi, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Betul. Yang kedua, yang berhubungan dengan orang yang diribah itu. Yang pertama, minta maaf secara umum. Yang kedua, pihak dua, merehabilitasi nama orang yang diribah. Yang ketiga, mendoakan dan memintakan ampunan. Yang keempat, memuji orang yang diribah. Betul. Ya. Jadi dapat buku ini. Kalau ada pertanyaan supaya tidak kecampur ditulis aja ya pertanyaan. Nah ini sekarang bukunya tebal, bukunya berjudul Politik Islam Panduan Syariat bagi Pemimpin dan yang dipimpin. Ini syarah dari kitab Siasa Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin. Ya, Insya Allah yang dapat ini mudah-mudahan jadi presiden insyaallah. Ya. Betul sekali jawabannya. Nama Abdul Razak bin Abdul Rahman. Alamat Jetis, nomor HP sekian-sekian. Cara tobat kepada Allah, satu menyesal, dua tidak berbuat lagi, tiga janji tidak akan diulangi lagi. Yang kedua cara tobat dengan manusia, yaitu satu minta maaf secara umum, Dua, diperbaiki namanya di tempat-tempat yang kita ribai. Tiga, didoakan. Keempat, mohon ampunan untuk dia, yaitu orang yang diribai. Betul sekali. Ya, Alhamdulillah. Berarti cepat. Itu dulu. Sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup aja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan insya Allah besok pagi seperti biasa kita ada kajian Ahad jam 9 sampai jam 10 kita meneruskan kajian dari kitab Fikih Ramadan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainama ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله Kami memujimu ya Allah dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu yang dengan rasa takut itu menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu yang dengan ketaatan itu engkau sampaikan kami ke dalam syurgamu. Ya Allah, berikan kepada kami bagian dari keyakinan ya Allah. Yang mana dengan yakin itu semua musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami dan semua organ tubuh kami ya Allah. Semuanya baik semuanya sehat, semuanya kuat untuk taat kepadamu, mengabdi kepadamu. Jadikan kami menikmati semua itu sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami. Tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah-musibah kami menimpa agama kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami dan jangan kau jadikan ya Allah berkuasa atas kami orang yang tidak sayang kepada kami Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم آتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء